Hari Selasa yang lalu kita sudah membahas salah satu penyebab adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Beberapa ayat sudah kita terangkan tentang hal itu sebagai uh, tasdiq hmm, kata orang sunnah bibita iming-iming daya tarik berikut ini akan kita kemukakan penjelasan ayat dan hadis yang menjelaskan keutamaan dari membaca Al-Quranul Karim agar kita terdorong Pertama, Al-Quran menjelaskan bahwa membaca Al-Quran adalah perniagaan yang pasti menguntungkan dan tidak ada kemungkinan untuk rugi sedikit pun. Ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Fatir ayat 29 sampai ayat 30. Allah berfirman alladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur Kata Allah Azza wa Jalla sesungguhnya orang yang membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami telah berikan kepada mereka baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak ada ruginya di dalam ayat ini Allah menyebut tiga amalan yang disebut sebagai perniagaan atau bisnis yang pasti untung dan tidak rugi. Tiga amalan itu dimulai dengan menyebut membaca Al-Quran In alladzina yatsluna kitab Allah Kedua solat Ketiga infak Di sini membaca Al-Quran didahulukan daripada solat dan infak Padahal kita tahu Solat lebih utama daripada membaca Al-Quran Salat itu rukun Islam Membaca Al-Quran tidak termasuk rukun Islam sedikit pun Di dalam salat ada membaca Al-Quran Di dalam membaca Al-Quran tidak terkandung salat Jadi salat jauh lebih penting Lebih utama daripada membaca Al-Quran tapi di dalam ayat ini membaca Al-Quran didahulukan daripada menyebut sholat. Alladzina yatsluna kitab Allah wa aqamus sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Didahulukannya membaca Al-Quran daripada sholat dan infak karena ada hubungan sebab akibat atau efek dari membaca Al-Quran terhadap sholat dan infak. Orang yang membaca Al-Quran dia akan terdorong untuk sholat, untuk infak, bahkan melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Karena membaca Al-Quran memberikan dorongan yang kuat untuk melakukan semua kebaikan dan menjauhi seluruh keburukan dan sebaik-baik kebaikan adalah sholat dan juga infak karena di dalam Al-Quran ada perintah untuk sholat ada iming-iming bagi orang yang melakukan sholat ada pujian dan sanjungan bagi orang-orang yang memelihara sholat dan juga ada ancaman bagi orang yang melalaikan sholat adanya perintah adanya iming-iming adanya pujian bagi orang yang sholat dan adanya ancaman bagi orang yang melalaikan sholat semuanya itu memberikan dorongan yang kuat kepada pembaca Al-Quran untuk menegakkan sholat Di antara umpamanya perintah Allah untuk sholat aqimus sholat. Di antara umpamanya pujian dan sanjungan Allah kepada orang yang sholat hudal muttaqin alladzina apa seterusnya alladzina yu'minuna bil ghaibi terus wa yuqimuna shalah Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang bertakwa adalah orang yang beriman kepada yang gaib terus mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki. Ini sanjungan dan pujian dari Allah yang berupa iming-iming inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar qad aflahal Mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyun. Itu iming-iming. Yang berupa ancaman umpamanya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi ayat-ayat yang berkaitan dengan salat baik bernada pujian bagi orang yang salat keutamaan, pahala, keriduan Allah bagi orang yang menegakkan sholat Kemudian perintah langsung dari Allah untuk sholat dan ancaman bagi yang melalaikan sholat Seluruhnya memberikan dorongan kepada pembaca Al-Quran Untuk menegakkan sholat dengan sebenar-benarnya Demikian juga infak Allah memberi iming-iming diberikan 700 kali lipat balasannya di dunia Dan di akhirat ada pahala yang sangat mulia Man ذا yuqridu Allah qardan hasanah yudha'ifhu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa orang yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maknanya infak, maka yudha'ifhu lahu. Allah akan lipat gandakan balasannya di dunia walahu ajrun karim dan baginya di akhirat ada pahala yang sangat mulia. Membaca nah, ini orang akan tergerak untuk infak di jalan Allah Azza Walhasil disebutnya membaca Al-Quran sebelum sholat dan sebelum infak karena membaca Al-Quran memberikan dorongan yang kuat terhadap amalan setelahnya yaitu sholat dan juga infak di jalan Allah Azza Berkata Qatadah yang dinukil oleh Imam Ibnu kathir ketika menafsirkan ayat ini kana mutarrif rahimahullahu taala Iza qara'a hadhil ayah yaqul hadhihi ayatul qurra adalah mutarrif bila dia membaca ayat ini dia berkata inilah ayat yang berbicara tentang al-qurra al-qurra itu adalah para pembaca Al-Quran Orang yang membaca Al-Quran dengan benar, dengan tadabbur Pasti dia itu akan mampu menegakkan sholat Mampu infak baik terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi Dan mereka tidak akan mengalami sedikit pun kerugian Karena itu adalah perniagaan yang tidak ada ruginya Lalu hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan membaca Al-Quran begitu menggiurkan. Pertama, membaca Al-Quran pahalanya dihitung per huruf. Satu huruf diberi pahala sepuluh kali kebaikan. Dan otomatis menghapus sepuluh kesalahan. Karena fungsi kebaikan menghapus kesalahan. Innal hasanati yadhibna sayyiat Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud menyatakan man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihah La aqulu alif lam mim harfun Walakin alif harfun Lam harfun wa mim harfun Kata Nabi SAW Siapa orang yang membaca Satu huruf dari kitab Allah Maka dari satu huruf itu Dia akan diberi satu kebaikan Dan satu kebaikan Dilipat gandakan Pahalanya sepuluh kali Aku tidak berkata Bahwa alif lamim itu satu huruf tapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf. Berarti 19 kebaikan dan 19 kebaikan pahalanya menjadi 190 kebaikan. Otomatis terhapus 190 dosa karenanya. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih sebagaimana diterangkan dalam kitab Sahih Al-Jami. Dalam hadis lain masih dari Abdullah bin Mas'ud, "Ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bi tilawatihi min kulli harfin asyrat hasanat. Amma inni la aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun lam harfun mim harfun." Pelajari oleh kalian Al-Quran ini Karena sungguhnya kalian akan diberi pahala hanya dengan membacanya Dari setiap satu huruf sepuluh kebaikan Aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf Tapi tiga huruf alif, lam, dan mim Ini yang pertama Sekaligus yang kedua eh, Dapat sepuluh kebaikan dari satu huruf dan terhapus yang kedua terhapus ya sepuluh kesalahan atau dosa kita dari satu huruf Al-Qur'an yang kita baca. Semakin banyak ya ayat yang dibaca otomatis semakin banyak pahalanya. Sehingga dalam salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu Berkata Rasul sallallahu man qara'a bi mi'ati ayat fil lail kutiba lahu kunutul lailah. Siapa orang yang membaca 100 ayat dari Al-Qur'an dalam satu malam, maka akan dicatatkan baginya bahwa dia sholat sepanjang malam. Semalam suntuk sama dengan sholat. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Muhammad dalam kitab Musnadnya dan hadis ini sahih sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami. Lebih agung lagi bila ayat Al-Qur'an tersebut dibaca di dalam solat pahalanya lebih besar lagi. Makanya semakin banyak jumlah ayat yang dibaca dalam solat, semakin berlimpah itu pahala solatnya. Sebagaimana Hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Ayuhibbu ahadukum idza raja ila ahlihi ay yajida fihi thalatha khalifat eh, khalifatin idhamin samanin?" Qulna na'am. fa thalathu ayat yaqra'u bihinna ahadukum fi salati khairul lahu min thalathi khalifatil idhamin asim idhamin siman Kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, apakah suka enggak kalian bila kalian pulang ke rumah didapatinya di rumahnya ada tiga ekor e, unta yang sedang hamil dan gemuk. Unta itu kan mahal ya. Katakanlah sapi aja kemarin itu mencapai lebih dari 20 juta rupiah dan unta lebih mahal lagi katakanlah 30 juta kalau yang besar bisa mencapai 40 atau 50 juta ini ada tiga unta besar hamil lagi kalau hamil berarti apa? akan melahirkan anaknya akan bertambah lagi kekayaannya ratusan juta hanya tiga ekor unta yang hamil mau nggak kalau salah seorang di antara kalian ya dari masjid pulang begitu sampai di rumah ada tiga ekor unta betina yang besar dan lagi bunting tentu saja para sahabat menjawab mau wahai Rasulullah lalu beliau menyatakan tiga ayat yang kamu baca di dalam sholat lebih baik daripada tiga ekor unta betina besar yang sedang bunting lebih baik dari itu. Itu tiga ayat. Bayangkan kalau yang kita baca lebih dari tiga ayat. Hadis tersebut sahih diribayatkan oleh Imam Muslim. Inilah <clears throat> yang ke tiga atau empat. Keutamaan membaca Al-Quran yang eh, selanjutnya. Orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran dia akan disatu golongankan dengan komunitas malaikat yang sangat mulia. Asal dia mahir, makna mahir dia benar dalam pengucapannya, tajwidnya, makhrajnya. Sebagaimana sabda Nabi Ali Shallallahu Wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha, Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil ma'asafaratil ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi Wahu huwa lahu ajran. Orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an, dia akan bersama-sama dengan as-safarah al-kiram al-bararah. As-safarah adalah para malaikat Al-kiram sifat dari safar yang sangat mulia. Al-bararah juga sifat dari malaikat. Bi aidi safarah kiramim bararah surah abasa bi aidi safar di tangan safar. Safar itu para malaikat. Para malaikat disebut safarah karena mereka berfungsi sebagai safarah bainal al khaliq wa khalqihi Safarah antara Allah dengan hamba-nya, dengan makhluknya, dengan kalangan manusia dan jin. Safarah itu perantara, duta. Nah, duta besar, bahasa Arabnya safir, kedutaan safarah. Karena dia perantara atau yang mewakili negara kita di negara yang lainnya. Oleh karena itulah malaikat perantara antara Allah dengan makhluknya dalam segala hal dalam memberikan wahyu melalui perantara para malaikat dalam menunaikan tugas keseharian yang berkaitan dengan manusia mencabut nyawa membagi-bagi rizki memelihara keamanan manusia melalui perantara para malaikat atas perintah Allah Azza wa Jalla makanya mereka disebut dengan sebutan safarah Nah, safara ini oleh Allah disebutkan dengan dua sifat yang istimewa, kiram dan baror. Maka ini komunitas malaikat yang spesial, yang mulia ya juga baik. Barara itu dari albir wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Nah, dari kata-kata bir ini ya Isim fa'ilnya adalah bar dan jamaknya adalah baroroh. Berdasarkan hal itulah maka para malaikat yang sangat mulia dan baroroh bararah itu mencintai dan banyak melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang mukmin. Salah satu di antara kebaikan yang dilakukan oleh para malaikat adalah mendoakan orang-orang mukmin, mendoakan ampunan, mendoakan agar mereka itu dimasukkan ke dalam surga Aden berserta istri-istrinya, anak-anaknya, orang tuanya ke atas, ayah, ibu, kakek, nenek, buyut dan seterusnya, anaknya juga ke bawah, cucu, buyut dan seterusnya. Itu didoakan oleh mereka oleh para malaikat bagi orang-orang yang beriman. Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an menyatakan, ya, alladzina yahmil, yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbih. Kata Allah, para malaikat yang memikul arash dan malaikat yang ada di sekitarnya. Sebagian ulama di antara Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa para malaikat yang ada di sekitar aras itu malaikat karubiyun. Dan itu malaikat yang sangat mulia dibanding malaikat yang lainnya. Kemuliaan mereka salah satunya terlihat dari dekatnya posisi mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Karena di sekeliling aras. Arasnya dipikul oleh delapan malaikat. Terutama pada waktu hari kiamat wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idzin thamania Jadi ketika kiamat pada saat terjadinya kiamat arsy Allah dipikul oleh delapan malaikat. Yang kemudian para para ulama ahli tafsir ikhtilaf apakah delapan malaikat ini delapan personal malaikat atau delapan kelompok malaikat yang satu kelompoknya mungkin banyak Ikhtilaf para ulama. Yang jelas Allah menyebut delapan. Itu pada hari kiamat. Dan tidak ada keterangan yang sahih. Dari Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Berapa malaikat yang memikul aras sekarang. Sebab yang delapan itu hanya pada hari kiamat. Sekarang sebelum kiamat berapa malaikat yang memikul? Wallahu alam. Hadis yang sahih tidak ada. Ayat apalagi? Yang ada adalah hadis yang dhaif sebagaimana sebuah riwayat dari Abdullah bin Salat seorang penyair dia menyatakan bahwa aras Allah dipikul oleh empat malaikat satu berbentuk orang yang gagah perkasa satu lagi berbentuk uh, thur uh, lembu besar lembu jantan yang besar uh, lembu itu apa sapi, satu lagi berbentuk singa, asad mirsad dan satu lagi berbentuk burung, burung Garuda atau Raja Wali. Ini sebuah syair yang disenandungkan oleh Abdullah bin As-Salat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terdengar oleh Nabi kemudian beliau berkata, Sodakoh, dia benar. Ucapan orang ini benar. Bahwa malaikat ada empat malaikat yang memikul aras dalam empat bentuk. Berbentuk orang, berbentuk e, lembu besar, berbentuk singa dan berbentuk burung raja wali. Tapi sanad hadis ini maif Wallahu alam bisawab berapa malaikat yang jelas apa yang tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah kita tawakuf dan yang pasti Al-Qur'an menerangkan Aras dipikul oleh delapan malaikat ketika hari kiamat berdasarkan surah Al-Haqqah tadi wa yahmilu arsya rabbika rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah Para malaikat pemikul aras itu yang paling utama. Allah istiwa di atas aras. Arasnya dipikul oleh delapan malaikat. Malaikat pemikul aras adalah malaikat terdekat dengan Allah. Dan itu yang paling mulia. Kemudian malaikat yang ada di sekeliling aras. Kedekatan mereka kepada Allah memberikan makna doa mereka sangat didengar oleh Allah. Dikabul oleh Allah. Dan para malaikat pemikul aras tersebut mendoakan orang-orang yang beriman, memintakan ampunan orang-orang yang beriman, memintakan surga aden bagi orang-orang yang beriman dan dimintakan juga orang-orang beriman itu dibebaskan dari azab neraka jahim. Dan ini salah satu kebaikan mereka. Innallaha yusalli alaikum wa malaikatuhu. Allah itu selalu bersolawat kepada kalian juga para malaikat. Seluruh malaikat selalu bersolawat bagi orang-orang yang beriman. Setiap detiknya, setiap saatnya. Kecuali ada beberapa manusia tertentu yang tidak diberi solawat oleh para malaikat. Salah satunya adalah wanita yang meratap ketika dia diberikan musibah oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa disebut wanita, tidak juga laki-laki? Karena umumnya yang berbuat adalah wanita. Kalau toh ada laki-laki yang meratap, maka itu lebih parah lagi daripada wanita. Nah, ketika ada orang meratap, malaikat berhenti mendoakan orang itu dan doa malaikat setiap saat bagi orang-orang yang beriman menunjukkan salah satu sifat barorohnya para malaikat. Jadi ini malaikat-malaikat yang mulia, safarah, kiram, bararah. Kata Rasul sallallahu al-mahir bil Quran, ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir di dalam membaca Al-Qur'an dia akan disatu golongankan dengan para malaikat yang mulia, yang baik-baik. Komunitas malaikat yang mulia disatu golongankan dengan orang yang mahir di dalam membaca Al-Quranul Karim, menunjukkan keutamaan membaca Al-Quran disatu golongankan dengan malaikat yang mulia. Bukan sembarang malaikat. Tidak semua malaikat seperti itu. Tapi itu hanyalah malaikat-malaikat pilihan Allah SWT dan itu akan disatu golongankan dengan orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an. Adapun orang yang membaca Al-Qur'an tak tak tahu. lalu dia merasa tergagap-gagap. Dia tersendat-sendat karena masih dalam proses belajar. Wa alaihi syak, dia merasakan rasa berat ketika belajar. Awal mempelajari membaca Al-Qur'an terasa berat. Siapa yang berprofesi sebagai guru di TKA TPA mengajar oh, kerasa beratnya Jangankan anak-anak kecil yang masih usia lima tahun Yang sudah dewasa ibu-ibu bapak-bapak Belum bisa membaca Al-Quran hayo belajar itu. Berat Masih mending anak-anak Kalau sudah dewasa Sudah terlalu banyak pikiran Semakin berat lagi Membedakan antara Hamzah dengan Ain Membedakan antara Dal dengan Nadha Dengan Allah eh, dengan Allah itu beda. Dan itu susah. Siapa orang yang dalam proses belajar ya, dia terbata-bata dalam membacanya dan dia mengalami rasa berat secara psikis sampai keringetan, salah lagi, salah lagi gitu ya. Secara psikis berat. Apalagi seorang orang orang yang sudah tua, aduh tua-tua susah banget ya bisa-bisa berhenti dia karena malu. Orang yang gengsinya tinggi, dia malu untuk apa? Untuk belajar karena salah terus, salah terus, akhirnya berhenti. Akhirnya nggak bisa-bisa. Tapi orang yang leken, orang yang istiqomah tegar dan sabar. Begitu salah dia perbaiki lagi, begitu salah dia perbaiki lagi. Terus begitu sampai mahir, falahu ajron dia akan memperoleh dua pahala pahala belajarnya dan pahala dari kesabaran dia di dalam memikul penderitaan ketika belajar membaca Al-Quranul Karim. Oleh karena itulah, bapak-bapak, ibu-ibu yang selama ini masih dalam proses belajar, terus, terus, terus, setiap kesalahan itu bernilai pahala. Selama kesalahannya tidak disengaja disalahkan, Sebenarnya tahu nih, benarnya begini, biar dapat pahala sengaja disalahkan. Ah itu mah dosa. Kalau sengaja disalahkan para tahu yang benar. Tapi kalau salah tidak sengaja, ya, dan dia secara sih berat, belajarlah terus terus terus sampai bisa. Ingat nggak? Atau kita sering melihat anak kecil yang baru belajar jalan. Apakah begitu belajar begitu berdiri langsung lompo, eh, apa eh, lari? Tidak. Begitu berdiri, wah, berdirinya aja oleng ya. Oleng selangkah dua langkah bru gitu ya. Kadang-kadang terluka, kadang sakit, kadang nangis. Tapi dia berdiri lagi, berjalan tiga langkah, namru lagi begitu ya. Bayangkan kalau anak bayi itu cengeng, ah udah dua kali jatuh saya nggak mau lagi jalan kaki. Itu nanti gempor terus. Tidak akan bisa berjalan, ya maka sekali, dua kali, jatuh tiga kali, terus sepuluh kali dia tambah jauh langkahnya. Akhirnya setelah gede dia bisa salto segala macam, kan? Bagi yang <laughs> belajar salto. Ingat nggak kita waktu kecil belajar sepeda pertama kali? Apakah begitu belajar langsung ngegeleyen? Kan tidak ya. Seboseh, dua baseh, bro gitu ya. Terguling, kadang nabrak kadang kegencet rem, kadang si pedalnya di kebelakangan jeduk kena tulang kering, ya luka-luka, ya benjut-benjut tulang keringnya gitu ya, baru sakit besoknya belajar lagi sampai akhirnya bisa. Kalau orang baru sekali latihan sepeda sudah jatuh langsung kapok, dia tidak akan pernah bisa seumur hidup naik sepeda kecuali dibonceng. Oleh karena itulah kalau jalan, belajar berjalan, belajar sepeda, belajar motor, belajar mobil, ya. Tidak selam semua yang belajar mobil nabrak enggak atau ke jurang enggak, ya. Kadang mulus. Maka belajar membaca Al-Qur'an tidak ada resiko luka, mal baret, mal getihan, mal benjut dijamin, ya. Paling secara apa? Psihis. Malu sama guru, malu sama teman. Rasa malu tersebut mengundang turunnya ampunan dari Allah SWT karena itu adalah penderitaan. Berdasarkan hal itulah maka Salah satu di antara keutamaan membaca Al-Quran adalah dia akan disatu golongankan dengan para malaikat yang mulia dan yang baik-baik. Kelima, keutamaan membaca Al-Quran yang kelima adalah Al-Quran akan menjadi syafaat bagi pembacanya pada hari kiamat. Kita sudah menjelaskan makna syafaat. Syafaat itu artinya penggenap Lawan dari witir. Witir apa? Ganjil. Maka genapnya adalah syafa'. Syafaat ini penggenap, pelengkap dari sebuah kekurangan. Syafaat di akhirat punya banyak fungsi. Ada syafaat yang meringankan azab. Harusnya azabnya sangat dahsyat, tapi karena dapat syafaat jadi enteng dan ringan. Contohnya seperti Abu Talib. Dia mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir. Mestinya ada di dalam kerak neraka. Paling bawah, azabnya sangat dahsyat. Dapat syafaat dari Nabi SAW untuk diringankan Awalnya Nabi SAW memintakan ampunan tapi ditolak lalu memintakan keringanan. Dikabulkan sehingga mestinya Abu Talib itu berada di kerak neraka ya dirubah menjadi yang paling enteng. Kata orang Sunda tepira pira oge dipasian sapasang sendal tina neraka. Begitu dipakai langsung otaknya mendidih Padahal otak bagian yang paling jauh dari tempat sendal. Sendal disimpan di mana? Di kaki. Telapaknya lagi. Telapak kaki bagian terjauh dari otak. Terjauhnya aja mendidih. Bagaimana e, dengan kakinya, pinggulnya? Lebih hancur, lebih parah lagi. Itu yang paling enteng. Dan itu teralami salah satunya oleh Abu Talib Berdasarkan hal itulah Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, "Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Seandainya bukan karena aku, niscaya Abu Talib akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Tapi karena ada syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, naik dia ke tingkat yang paling tinggi dari neraka dan paling tinggi adalah paling enteng. Maka itu salah satu fungsi syafaat. Ada lagi syafaat yang fungsinya menyelamatkan dari neraka secara total. Mestinya dia masuk ke dalam neraka karena dosanya kegedean dibanding apanya? Dibanding pahalanya. Tapi karena dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari yang lain termasuk dari Al-Qur'anul Karim maka dia selamat dari api neraka, tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka, masuknya ke dalam surga. Ada lagi syafaat yang fungsinya menaikkan tingkatan dia di surga. Harusnya tingkatan dua atau tiga, tapi karena ada syafaat dia langsung terkatrol ke tingkat yang lebih tinggi lagi daripada itu. Apapun fungsi syafaat, itu semuanya menguntungkan. Nah salah satu di antara yang akan memberikan syafaatnya adalah bacaan Al-Quran. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca oleh kalian Al-Quran. Karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat pada hari kiamat bagi para pembacanya. Kalau seseorang tadinya difonis neraka, dia bisa selamat karena bacaan Al-Quran yang pernah dia lakukan. Sehingga tidak jadi neraka masuk ke surga. Kalau tadinya dia itu umpet tingkatan surganya di bang paling bawah, tingkat satu, dia bisa terkatrol ke tingkat yang berikutnya. Walhasil bahwa syafaat itu selalu, selalu menguntungkan. Dan salah satu penyebab datangnya syafaat adalah dari bacaan Al-Quran. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innal Qur'ana siam, inna siyama wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Sesungguhnya saum dan Al-Qur'an dia akan menjadi pemberi syafaat bagi pem -pem pelakunya pada hari kiamat. Qala siyam, berkata siyam. Siyam ini saum. Rabbi mana'tuhu anit ta'am wasyarab wasyahwat fasyafi'ni fihi. Ya Allah, ini kata saum. Aku telah menghalangi orang ini waktu di dunia dari makan, minum dan syahwat. Jadikan aku sebagai syafaat bagi dia. Berkata juga Al-Quran, Rabbi, Ya Allah kata Quran, Mana'tuhu anin naum ana al-lail wa atrafan nahar fasyafi'ni fi. Aku telah menghalangi orang ini dari tidur, dari istirahat siang ataupun malam, maka jadikan aku sebagai syafaat bagi dia. Fayashfa'an maka dua-duanya baik saum maupun Al-Qur'an menjadi syafaat bagi orang ini. Oleh karena itulah maka salah satu di antara fungsi dari membaca Al-Quran atau keutamaan membaca Al-Quran bisa menjadi syafaat bagi kita pada hari kiamat. Dan itu pasti menguntungkan, pasti menyelamatkan, dan pasti membuat kita akan bertambah mulia-mulia daripada sebelumnya. Oleh karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Sahih riwayat Imam Muslim, Allah yarfa'u bihadal kitab aqwaman sesungguhnya Allah akan mengangkat beberapa kaum karena kitab Al-Qur'an ini kaum ini bisa komunitas bisa individu ini kalau umpah komunitas mayoritas bahkan seluruhnya membaca Al-Qur'an apalagi mengaplikasikannya secara community orang itu, komunitas itu akan diangkat lebih mulia dibanding kaum yang lain, dibanding komunitas yang lain. Tapi kalau dalam satu komunitas itu beda-beda, ada yang baca Al-Quran, ayano hare-hare, tara gitu, tara dibuka-buka pisan Al-Quran teh. Mushaf di rumah sampai bulukan, sampai berdebu nggak pernah dibuka gitu ya ada uh, program di dalam gadgetnya, di dalam iPadnya, tabletnya, di dalam uh, Androidnya. Android bukan merek ya, jenis ya, jenis merek, jenis. Di dalam HP-nya, kalau HP bukan merek kan, HP-nya <laughs> ada mushaf, murotal. Gak pernah dibuka, gak pernah dibaca. Utuh gitu ya. Ada individu-individu yang begitu. Dan itu mayoritas. Kaum tersebut secara komunitas tidak akan diangkat kemuliaannya oleh Allah. Tapi beberapa individu dari komunitas itu yang rajin baca Quran, mendalaminya, mengaplikasikan, itu yang akan diangkat. Derajatnya lebih mulia daripada individu yang lainnya di komunitas itu. Karena apa? Karena pahalanya banyak, dosa-dosanya berguguran, termasuk salah satunya pada hari kiamat kelak ya akan diberi syafaat oleh bacaan Al-Qur'an itu sendiri. Inilah beberapa keutamaan dari membaca Al-Qur'anul Karim. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lainnya. Apakah pasti setiap orang yang membaca Al-Quran akan dimuliakan? Ternyata ini yang harus kita waspada, tidak. Ada juga beberapa orang yang rajin membaca Al-Quran tapi dia justru semakin hina. Dan ini diisyaratkan oleh beberapa hadis sahih oleh para sahabat, oleh para ulama. Ada orang yang baca Al-Quran Seusim baca Al-Quran bertambah imannya Ada yang seusim baca Al-Quran Dia berkurang imannya Rasul SAW dalam hadis Riwayat Imam Muslim yang tadi menyatakan Wa bihi akharin Allah akan menghinakan kaum yang lain juga karena Al-Quran Dalam hadis lain diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam juz yang pertama halaman 203 Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Qur'anu hujjatan laka au 'alaika." Al-Qur'an akan menjadi hujjah yang menyelamatkan kamu atau mencelakakan kamu. Nanti kita lihat penjelasan para ulama di antara Imam An-Nawawi rahimahullah tentang makna hadis ini. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah fahuwa hujjatun laka wa yazidu fi imanika in amilta bihi wa hujjatun alayka wa yanqusu imanuka in farratta fihi wa ahmalta hududahu perhatikan Quran akan menjadi hujjah yang menyelamatkan kamu dan menambah imanmu bila kamu mengamalkannya. Tidak sekadar cukup dibaca. Difahami lalu diamalkan. Sebab tanpa difahami susah juga kita mengamalkannya. Dan Quran akan menjadi hujah yang mencelakakan kamu akan menjadi penyebab berkurangnya imanmu bila kamu melalaikannya dan mengabaikan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Berkata Qatadah rahimahullah, "Lam yujalis hadzal Qur'ana ahadun illa qama anhu biziyadatin aw nuqsan." Tidaklah seorang pun memperlakukan Al-Qur'an ini Kecuali orang itu akan berdiri dari Quran itu dalam keadaan imannya bertambah atau mungkin juga imannya berkurang. Ini perkataan Qatada diriwayat Imam Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhad juga Imam Al-Ajuri menukul riwayat dalam, dalam kitab Akhlaqu Hamalatil Quran dan yang lain-lainnya. Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ketika menerangkan makna mentadaburi Al-Quran. Mentadaburi Al-Quran bukan hanya menghafalkan lafad-lafad dari ayat Al-Quran semata-mata. Dengan mengabaikan isinya enggak. Perkataan Imam Al Hasan Al-Basri menyatakan, Amma wallahi ma huwa bihifdi hurufihi wa idha'ati hududihi. Hatta inna ahadahum layakul laqad qara'tul qur'ana kullah fama asqattu minhu harfan وقد والله أسقطه كله ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل حتى إن أحدهم يقول إني لأقرأ السورة في نفس والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورع متى كانت القراء يقولون مثل هذا لا la katharallahu fin nasi mithla haula. Kata Imam Hasan Al-Basri, adapun yang dimaksud mentadabburi Al-Qur'an, demi Allah, bukanlah menghafalkan lafaz huruf-hurufnya tapi mengabaikan hukum-hukumnya. Sehingga ada seseorang di kalangan pembaca Al-Quran yang berkata, saya telah membaca Al-Quran seluruhnya, sudah tamat tidak ada satu huruf pun yang ter, yang terlewat. Padahal kata Imam Hasan Al-Basri demi Allah dia telah melewatkan seluruh huruf Al-Qur'an. Yang dimaksud melewatkan seluruh huruf Al-Qur'an lah melewatkan pengamalan dari Al-Qur'an yang dia baca. Cuma dibaca, diamalkan tidak. Ya. Mayura lahul Qur'an fi khuluqin wala amal Al-Quran itu tidak terlihat di dalam dirinya baik dalam bentuk akhlak ataupun amalan. Bacaannya iya Al-Quran, akhlaknya, amalannya, patojaiyah dengan Al-Quran. Patojaiyah itu patulang tonggong, e, eh, bertolak belakang, kontradiktif antara ucapan berupa lantunan ayat Al-Quran dengan amalannya dan akhlaknya. Ada lagi orang yang berkata, saya membaca satu surat hanya dalam satu nafas. Demi Allah, mereka bukanlah para pembaca. Mereka bukanlah para ulama, para hukama dan bukan orang yang wara. Ya, mana mungkin qurra para pembaca berkata dengan perkataan seperti itu. Semoga Allah tidak membanyakan orang seperti itu. Itu kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala yang dinukil oleh Al-Imam Abdul Razak dalam kitab Al-Musannafnya juga Imam Ibnu Mubarak dalam Az-Zuhud Al-Ajud dalam kitab Akhlaqu Hamalatil Quran Al-Marwazi dalam kitab Qiyamul Lail dan yang lain-lainnya ya Kultu berkata aku berkata kata mualif buku ini siapa mualifnya? Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala Kultu aku berkata yarhamullahul hasan wa ma'asahu qailun law ra'a ba'd qurra'i zamanina hadha alladhina futinu bil alhan wa iqamatil huruf wa tazwi wa tazwi'i qi'a wa tazwiqiha ma ihmalil hudud wa tadyi'iha bal wan sarafat asma'an nas ma'hum inda sima'il Qur'an ila iqamatil huruf wa talhiniha ma ihmalil insat wa tadabbur li kalamillah Semoga Allah merahmati Hasan Al-Basri ya Bagaimana sikap dia atau apa yang akan dia katakan apabila dia melihat para kurro di zaman kita ini yang telah terfitnah dengan lagam-lagam dari bacaan Al-Quran menegakkan hukum-hukum huruf-huruf dan tajwidnya tapi mengabaikan hukum-hukum dan melalaikan isi kandungannya. Cuma sekedar bacaan di mulut, isi dari apa yang dia baca dia nggak peduli, dia nggak faham apalagi mengamalkannya enggak. Dan apa? Memancing perhatian manusia hanya untuk menikmati lagamnya, bacaannya, tapi tidak memancing manusia untuk mentadaburi isinya. Orang kebanyakan lebih tertarik kepada lagu dari bacaan Al-Quran daripada penghayatan terhadap isi Al-Quran yang dibaca. Kan kebanyakan begitu ya. Itu bacaannya bikin merinding gitu. Ada ayat umpama satu surat dibaca oleh dua orang yang berbeda. Suratnya sama. Yang satu lagunya dilau-laukan, yang satu datar. Ketika ada yang dilagu-lagu itu lagunya bikin merinding. Yang bikin merinding ayatnya apa lagunya? Lagunya. Ayatnya ketika dibacakan oleh orang lain dengan ayat yang sama, surat yang sama, merinding enggak? Enggak. Jadi yang bikin merinding apa suratnya, isinya atau lagunya? Lagunya, bukan isinya. Adapun orang yang ketika mendengar bacaan Al-Quran dengan penuh penghayatan, penuh dengan kekhusyuan. Siapapun yang membacakannya apapun lagunya maka akan apa? bergetarlah hatinya. Akan bertambahlah keimanannya. Karena ayatnya dan isinya bukan karena lagunya. Ya. Oleh karena itulah maka kebanyakan qurra telah terfitnah untuk fokus kepada lagu daripada kepada penghayatan dari isi bacaan yang dia lafazkan. Berkata lagi muallif, ada berapa bait, tapi saya fokus kepada bait yang sangat urgen. Fatajidul qari' minhum al-hafidhil Qur'anil Majid fi iqamati hurufihi ya yalhaqu lihyatahu aw yutilu مئزاره بل ويهمل الصلاة إما كلية أو مع الجماعة إلى غير إلى غير ذلك من المنكرات حتى إن أحد هؤلاء والله المستعان افتتح بآيات من القرآن الكريم حفلا غنائيا لامرأة فاجرة فقرأ بين يدي أغنيتها آيات من القرآن الكريم jalla kalamu rabbina ayyudan nisahu mithlu haula wa hasbiya an aqula mithla ma qala al-hasan matat kana mata kanat al-qura mithla hadha la kathara Allahu fin nasi mithla haula Engkau temukan ada orang yang membaca Al-Quran di kalangan manusia. Dia hafid, hafal Al-Quran seluruhnya dia mahir di dalam menegakkan huruf-hurufnya tapi dia mencukur jenggotnya. Dia memanjangkan pakaiannya, bahkan dia mengabaikan sholatnya dan kemungkaran-kemungkaran lain sehingga ada di kalangan manusia yang membuka bacaan Al-Quran dengan kemungkaran yang nyata dengan pesta nyanyian yang dilakukan oleh wanita-wanita fasik. Jadi sebelum Al-Qur'an dibacakan, ya, diundang dulu para penyanyi, dibacakan, ah, di, dinyanyikan dulu lagu yang menurut mereka religius. Lagu-lagu apa? Religi. Yang nyanyi nyanyinya siapa? Penyanyi dangdut. Pakaiannya gimana? Pakai kerudung, tapi udolnya kelihatan itu dianggap sebagai upacara pembukaan tilawatil Quran yang diundangnya artis ya sebelum Quran dibacakan dinyanyikan dulu oleh orang yang memang berprofesi sebagai penyanyi yang mengundang syahwat laki-laki Allahul musta'an dan maha tinggi Allah Subhanahu wa Jalla beserta kalamnya untuk dikotori dengan perbuatan seperti itu. Cukuplah kita kemukakan apa yang diungkapkan oleh Imam Hasan Al-Basri yang menyatakan mata kanatil qura hada. di mana ada pembaca Al-Qur'an yang berperilaku kayak begitu la katharallahu finnasi nasi haula. semoga Allah tidak membanyakan orang yang seperti itu dan ini waqi ini real ini nyata maka bacaan Al-Quran yang seperti itu sama sekali tidak akan menambah iman bahkan mengurangi iman tidak akan mengundang barokah malah mengundang laknat dan murka Allah azza karena dicampurkannya antara kalam yang agung dengan kefasikan dan perbuatan dosa Imam Hasan Al-Basri menyatakan Mata kanatil qura mislah hadza? Di mana? Mana mungkin ada perilaku para pembaca Al-Qur'an tapi melakukan perbuatan yang seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan wa yadh'u bihi akharin. Allah menghinakan se sekelompok orang karena sikap dia terhadap Al-Qur'an. Inilah yang dimaksud dengan Al-Qur'an hujjatun laka au 'alaika Quran menjadi hujah yang akan menyelamatkanmu atau mencelakakan kamu. Inilah yang dimaksud dengan perkataan Qatadah yang menyatakan lam yujalis hadal Quran ahadun illa qama anhu bi ziyadatin aw nuqsan. Tidaklah seseorang memperlakukan Al-Quran kecuali setelah beres dari memperlakukan Al-Quran itu dia bertambah imannya atau ada juga yang berkurang. Ketika perlakuannya kepada Al-Quran salah, keliru, dijamin imannya akan berkurang. Ketika perlakuan dia kepada Al-Quran benar dan bagus, sesuai dengan koridor syariat, maka dia pasti akan bertambah keimanannya. Ya, Inilah beberapa penjelasan tentang bahwa membaca Al-Quran sangat utama dan tidak heran apabila bisa menambah keimanan kita. Ya penjelasan ini ringkas cukup sampai di sini saja karena waktu yang terbatas. Sisa waktu yang sekarang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Iya, pertama Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz baca Al-Quran salah satu keutamanya adalah digolongkan dengan orang ter orang tersebut dengan malaikat yang mulia. Dengan syarat mahir, baik tajwid maupun makhraj. Juga bagus bacanya. Pertanyaan bagaimana dengan orang yang seperti para kori yang lagu cengkok. Tajwid makhrajnya bagus tapi ada tujuan tertentu seperti lomba dan bukan karena Allah. Apa yang demikian mendapat keutamaan dan apakah berdosa? Ya, semua amal ibadah wajib dilakukan secara ikhlas. Karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena dunia. Tidak hanya membaca Al-Qur'an, salat aja kalau riya kalau karena ingin pujian Allah mengancam dengan fawailul lil musallin. Semua ibadah yang dilakukan karena dunia tidak ikhlas karena Allah tentu saja dosa. Tidak ikhlas bukan sekedar ditolak amalannya tapi juga diadab oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Apapun itu termasuk membaca Al-Qur'anul Karim. Ustaz tadi disampaikan bahwa Abu Talib dapat syafaat dari Nabi sehingga siksa di neraka diringankan. Apakah saat ini sudah ada penghuninya di surga atau neraka? Sudah ada penghuni surga dan neraka. Penghuni surga yang sudah ada pertama bidadari-bidadari surga. Sudah ada di sana. Kedua wildan. Siapa wildan? Bukan nama orang. Pengelayan-pelayan di surga. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Iza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Itu sudah ada. Para malaikat ada. Para malaikat di surga itu bertugas membangun istana, menanam pohon. Untuk orang yang mengamalkan amalan tertentu. Siapa orang yang mengamal apa memelihara salat 10 rakaat dalam sehari semalam Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Sepuluh rakaat itu rawatib itu ya. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang bangun satu masjid di, eh, eh, satu masjid karena Allah, Allah akan bangunkan bagi dia satu istana di surga. Jadi kalau ada orang bangun masjid langsung malaikat membangunkan istana di surga bagi orang ini. Jadi ini menunjukkan surga berkembang setiap hari. Siapa orang mengamalkan begini maka Allah akan menanamkan satu pohon bagi dia di surga. Allah menginstruksikan malaikat untuk menanam pohon. Itu penghuni-penghuni surga yang sekarang sudah ada. Adapun orang yang pernah hidup di dunia belum ada yang masuk surga sebab yang pertama kali masuk surga siapa? Nabi sallallahu Para nabi aja belum ke surga ya. Demikian juga di neraka ada para malaikat yang ditugaskan di sana. Mengingat adanya himbauan, himbauannya dalam tanda petik. Untuk menamatkan Quran dalam tiga hari, tujuh hari atau sebulan. Sementara dari uraian sejak kajian sebelumnya lebih ke arah mentadaburi isi hukum-hukum di dalamnya, lalu mengamalkannya. Haruskah kita memiliki beberapa hanca membaca Al-Quran? Idealnya begitu. Ada waktu untuk membaca Al-Quran secara musalsal, secara berkesinambungan dari Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah terus gitu ya. Hari ini umpamanya dua halaman. Nah, subuh nanti ba'da salat duhur sekian halaman terus ngahanca. Ada ada waktu khusus untuk menghafal. Ada waktu khusus untuk memurojaah. Ada waktu khusus untuk memahami tafsirnya. Sehingga tidak saling berbenturan satu sama lain. Duh, saya lebih baik menghafal apa baca atau tafsirnya. Enggak harus begitu. Masing-masing ada waktu yang kita sediakan untuk itu ya. Ustaz mau nanya, jika setiap perbuatan dan perkataan Nabi saw, jangan disingkat saw ya, ini nggak ada pahala capeknya iya, pahalanya enggak ada. Sallallahu alaihi wasallam yang panjang. Panjang ting usah capek. Dari capeknya itu dapat pahala. Ini pengen pahala nggak mau capek. Lamun tengakal moal ngakel lamun tengarah moal ngari lamun tengoprek moal nyapek. Jadi kalau tidak menulis secara lengkap nggak akan dapat pahala. Perbuatan dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan hadis dan termasuk dalam wahyu juga. Maka apakah jika ingin berkata dan bertindak, Rasul sallallahu alaihi wasallam menunggu pemberitahuan Jibril lalu berkata dan bertindak sesuai yang disampaikan mohon penjelasan. Iya, kemarin juga sudah kita singgung seperti itu. Nabi SAW tidak mungkin berbicara tentang syariat dari pikirannya sendiri. Apalagi nanti diakui ini dari Allah. Karena diancam dalam Al-Haqqah 44 sampai 48. Walau taqawwala alina ba'dal aqawi la akhadna minhu bil yamin. Thumma laqata'na minhu lwatin. Seandainya Muhammad mengada-ada sebagian perkataan atas nama kami, atas nama Allah, kami pegang dengan tangan kanan kami lalu kami putus surat lehernya. Itu ancaman Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua kita lihat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya ya oleh orang-orang Yahudi tentang sesuatu. Beliau tidak berani menjawab. Menunggu wahyu Allah, yas'alunaka anil mahid. Mereka bertanya kepada kamu tentang haid. Nabi diam walaupun diolok-olok. Kok nggak bisa jawab? Ada orang di kalangan kami yang aku nabi tapi tidak bisa menjawab. Ketika ditanya tentang Zulkarnain, apa katanya Besok saya jawab. Karena Nabi berharap wahyu turun. Besoknya nggak turun wahyu. Lalu datang lagi orang Yahudi, mana penjelasan? Besok lagi, besok lagi. Sampai dijadikan bahan olokan di kalangan kami ada orang yang aku nabi tidak ada yang bisa dia katakan kecuali besok colek, besok colek. Begitu terus. Dan ketika turun wahyu berikutnya bukan tentang Zulkarnain tapi tentang teguran Allah. Jangan kamu berkata bahwa kamu akan melakukan itu besok illa ayyasha Allah kecuali kamu dengan mengatakan insyaallah. Baru setelah itu turun wahyu tentang Zulkarnain. Ketika Nabi dan para sahabat mengetahui keburukan apa? Keburukan khamer. Nabi tidak berani mengharamkannya sebelum ada instruksi. Lalu turun ayat tentang khamer secara bertahap, ya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Taqrabu shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun." Kamu jangan e, mendekati solat kalau kamu mabuk sampai kamu tahu apa yang kamu omongkan. Ini belum pengharaman, gitu ya. Terus gimana tuh? Ah, di dalam khamr itu ada manfaat, ada dosa. Tapi dosanya lebih besar. Nah, baru yang ketiga innamal khamru wal maisir dan seterusnya rizun min amali syaitan. Maka baru diharamkan. Menunggu wahyu, ya. Termasuk ketika sudah kita bahas Jumat yang lalu Para sahabat sering berkata, Masya Allah wa sya'a Muhammad, Masya Allah wa syi'ta. Terserah kehendak Allah, terserah kehendak engkau. Nabi SAW tahu ini keliru, ini salah. Tapi menunggu wahyu. Baru setelah wahyu turun, ya, lalu Nabi SAW secara tegas melarang hal itu. Ustaz bagaimana pola belajar Al-Quran para sahabat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud menyatakan, Ta'allamna Al-Quran asyara ayat. Lam nujawiz min hunna hatta na'rifa ma'an yahunna wa na'mala bihi jami'an. Kami belajar Al-Quran itu dari Rasul SAW 10 ayat demi 10 ayat. Kami tidak dulu berpindah kepada sepuluh ayat yang lain Sebelum sepuluh ayat yang pertama ini kami fahami maknanya dan kami amalkan bersama-sama Dihafal, difahami maknanya, amalkan bareng Pindah lagi ke sepuluh ayat yang lain Hafal, fahami maknanya, amalkan bareng Terus begitu Jadi pengamalan ya itu sudah include di dalam hafalan kalau orang hafal Quran atau satu surat di zaman itu otomatis bukan hanya hafal tapi juga tahu maknanya yang benar dan sudah diamalkan. Sehingga berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya, "Idza hafidha ahadu minna surat al-Baqarah wa Ali Imran wan Nisa jalla fi ayunna." Bila seorang di kalangan kami hafal surah Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa dia sangat mulia dalam pandangan kami. Mulia. Karena apa hafalan itu cermin dari pemahaman dan amalnya. Itu apa yang dihafal pasti sudah diamalkan. Karena pola belajar mereka begitu. Baca, hafal, maknanya difahami, amalkan. Sebelum ber, eh, apa mampu mengamalkan nggak berpindah dulu ke ayat yang lain. Itu yang diungkapkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maaf di luar tema Alhamdulillah saat ini kami dikaruniai tiga anak laki-laki Kami ingin nambah punya anak perempuan Dengan cara program inseminasi Apakah dibolehkan? Kumaha inseminasi teh? Bayi tabung? Eh... Uh, itu kan sudah punya anak, berarti bisa punya anak lagi tanpa bayi tabung ya. Ketika para ulama ditanya tentang bayi tabung, pertama mereka membolehkan dengan beberapa syarat. Syarat pertama itu satu-satunya cara dan tidak ada cara yang lain. Syarat yang kedua wajib diambil dari sperma suaminya. Jadi yang disatukan itu antara sel e, sperma laki, suami dengan sel telur istri. Yang ketiga wajib dimasukkan kepada rahim istri. Ya boleh dititipkan ke wanita yang lain, rahim wanita yang lain. Nanti bingung status anak ini gimana ini anak saha itu. Spermanya laki-laki ini, sel telurnya e, wanita ini, rahimnya wanita yang lain lagi gitu clear gitu. <laughs> Jadi pertama itu satu-satunya jalan. Yang kedua sel telur sama sel sperma ini dari sepasang suami istri. Yang ketiga dimasukkannya ke dalam rahim istri yang sah. Tidak ada campur dengan yang lain-lain. Yang keempat, ya, tidak harus membuka aurat. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kalau kita belajar Quran dari orang yang belum sunnah tapi dia menguasai tahsin dan tajwid? Apakah perlu kita tinggalkan guru ngaji seperti itu? Apa tidak ada orang yang akidah dan manhajnya lurus tapi bisa ngajar tahsin? Banyak. Di Roja juga ada ya pelajaran tahsin tajwid ya. Ikuti. Tapi bukankah belajar tahsin perlu dilihat mulutnya? Iya betul. Iya, tapi di kalangan ikhwan akhwat ada. Seorang guru apapun yang dia ajarkan selalu akan menyelipkan visi misinya, keyakinannya melalui pelajaran yang dia ajarkan. Apapun, walaupun tidak berhubungan bisa dia hubung-hubungkan. Dulu dulu eh, saya pernah ngajar ilmu nahu sorof. Ketika belum faham manhaj, masih harokah. Walaupun yang diajarkannya nahu sorof, misinya untuk menarik ke pemahaman saya selalu saya selipkan. Ketika berbicara atau menjelaskan marfu'atul asma'i. Isim-isim yang dirofa'kan Rofa itu kan maknanya secara bahasa tinggi ya. Yang rafa itu mubtada, ya khabar, fa'il gitu dan seterusnya. Yang nasab, nasab itu di tengah. Mafulun bi, mafulun bi itu objek. Ada yang yang ketiga jar atau khafad. Khafad itu nyungsep ke bawah. Yang nyungsep itu ya ada tiga, ada majrur yang diawali oleh isim jar, eh, isim jar, naat man'ut dan satu lagi idhofah. Ketika menjelaskan ini saya bawa ini ke menggiring ke pemahaman harokah. Makanya kalau kita ingin rafa, rafa itu di atas tinggi, harus menjadi mubdada atau fa'il. Mubdada itu perintis. Fa'il itu subjek pelaku. Gitu. Jangan ingin di tengah apa tidak ke atas tidak ke bawah ngekor mansub Nasob. Yang nasab itu mafulun mafulun itu objek jadi objek terus dipermainkan orang. Apalagi ngekor nyungsep khafad. Ya, diawali oleh huruf jar atau di, di ada mudhof, kita mudhof ilaihnya nyungsep gitu ya. Atau manut yang ikut ke, ke naatnya. Wah, itu jangan. Inilah prinsip seorang haroki. Oh, molongo, yatinan nahu karena harokah. <laughs> Selalu diselip-selipkan itu ya. Selalu diselip-selipkan. Ter termasuk tajwid, makhraj ya, tahsin juga begitu ya. Ya, waktunya sudah habis, sudah setengah 12 5 menit lagi kita wudu dan sholat Insya Allah kita jumpa lagi di masa yang akan datang Subhanakallahum bihamdik Asyadu an la ilaha illa ant Astaghfiruka wa atubu ilaik. hamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.